Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih memasuki yang namanya mutlak dan muqayyad. Sudah kita jelaskan bahwasannya mutlak dan muqayyad, na'am barakallahu fikum ada rinciannya. Manakala sebab dan hukumnya sama, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad gitu ya. Gitu enggak? Kemarin. Nah, manakala sebab dan hukumnya sama, nah barakallahu fikum atau kemarin nggak disebutkan itu ya? Nah, yang jelas manakala apa sebabnya sama dan hukumnya beda, nah maka apa? Maka dikembalik air eh, benar awan afan. Manakala sebab dan hukumnya sama, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Seperti itu. Kemudian manakala sebabnya sama hukumnya beda, nah barakallahu fikum maka yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Seperti itu. nah Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, mengenai perbedaan sebab dan hukum. Kalau sebabnya beda, hukumnya juga beda. Kemarin bagaimana? Sama juga. Kalau sebabnya beda, hukumnya beda, yang mutlak dibawa kepada mana mutlak, yang muqayyad dibawa kepada mana muqayyad. Kemarin itu ya, masalah isbal. Masalah isbal itu kan ada hadis yang nah barakallahu fikum lafadznya man jarra saubahu khuyala lam yang yangdurillahu ilaih. Artinya barang siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Nah, tapi dalam keadaan ketika memanjangkannya pas sombong. Kan itu. Berarti ada lafaz sombong itu kan? Mukoyat gak? Mukoyat. Datang hadis yang sifatnya mutlak. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa apa-apa yang memanjang sampai di bawah mata kaki berupa sarung atau yang semisalnya, pakaian dan lain-lain termasuk bagian dari api neraka. Ada lafaz sombong enggak situ? Enggak ada. Berarti bagaimana? Apakah dimaknakan itu larangannya kalau sombong atau yang mutlak tetap di bawah dan mutlak? Yang mutlak tetap mutlak, yang mukanya tetap mukanya Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang mutlak tadi mengenai semuanya sombong enggak sombong tetap kena. Cuman kalau diiringi dengan sombong ditambah lagi Allah Taala tidak melihatnya. Mahfum salah. Naam. Kita lihat berikutnya kalau fikum. Halaman 125 itu ya. Qala al-muallifu asbahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim wa la zakkihim wa lahum alim. Allah musta'an. Tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka Alhamdulillah. Ya, tiga orang yang Allah Ta'ala tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, dan tidak mensucikan mereka. Ya, memberikan tazkiah pada mereka. Walhum azabun alim. Dan tiga orang tersebut mendapatkan apa? Azab yang pedih. Siapa? Pertama al-musbil. Nah, al-musbil. Al-musbil itu ma'ruf ya musbil ya. Memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kakimu. Sarung, sirwal, atau jubah sama saja. Nah, barakallahu fikum. Wal mannan. Apa mannan itu? Nah, mannan itu orang yang dia memberikan sesuatu tapi berharap untuk di eh, atau istilahnya nah barakallahu fikum memberikan sesuatu berharap untuk dibalas dengan yang lebih. Atau dengan istilah lain mannan itu dia memberikan sebuah pemberian tapi dia nah barakallahu fikum mengungkit-ungkit juga pemberiannya tersebut. Paham ya? Nah, jadi kamu sudah aku beri kok kayak gini kamu gini. Nah, itu pada asalnya enggak diperbolehkan. Kecuali untuk iktiraf. Iktiraf itu misalkan anak sudah ngasih tahu antum, misalkan anak sudah ngasih e, ngasih uang antum untuk beli kitab, kok malah dibelikan nah barakallahu fikum istilahnya yang lain misalkan. Itu kan berarti ngungkit itu bukan untuk apa? Bukan untuk istilahnya kita sombong tapi untuk dia itu sadar dia gitu, biar sadar. Itu lain lagi. Nah, manan itu ngungkit-ngungkit fulan dulu sudah kasih dulu tuh kayak gini-gini padahal enggak padahal enggak ada unsur dan tidak ada alasan tersebutkan. Atau manan itu dengan makna dia memberi sebuah pemberian tapi ingin kalau dibalas dengan pemberian serupa atau yang, lebih. Itu juga termasuk ancaman. Wal munfiq sil'atahu bil halaf al kadhib. Nah, maksudnya dan orang yang menginfakkan barangnya dengan sumpah yang palsu atau sumpah dengan dusta. Nah, barakallahu fikum maksudnya bagaimana barakallahu fikum maksudnya kalau tidak salah itu dalam jual beli. Na'am barakallahu fikum. Jadi dia na'am barakallahu fikum jual beli tapi dia berani sumpah palsu. Harganya segini kok. Kulaan atau kulaan enggak? Jadi ambilnya ngambilnya aja harganya enggak boleh 50. Kok ditawar 30 padahal ngambil cuma 20 ribu. Berarti kan dia ngomong demi Allah lah dalam demi Allah. Demi Allah ngambilnya aja enggak boleh 50. Kok ditawar 30. Padahal ngambil cuma 20. Berarti dia kan berbohong di situ. Nah, dusta di situ. Nah itu terkena juga. Allah mustahil kita lihat. Fahuna kola al-musbil walam yakul khoyala. Di sini kalau untuk perhatikan syahidnya musbil sini. Di sini Rasulullah mengatakan musbil, tidak mengatakan walam yakul khoyala dalam keadaan sombong. Fahal nuqayyiduhu bi kauni khuyala. Sekarang apakah di sini kita ikat dengan lafadz khuyala kalau sombong itu? Naam kata beliau, na'am li'anna al-hukma wahidun wa sabab wahid. Perhatikan ini kata kata beliau. Naam fahuna qala al-musbil walam yakul khuyala fahal nuqayyiduhu bikaunihi khuyala na'am apakah sekarang kita mengikat musbil itu dengan khuyala di sini kita katakan na'am ya kenapa hukumnya satu sebabnya satu kenapa apa hukumnya hukumnya Allah swt tidak melihat mereka tadi yang pertama tadi apa memanjangkan dalam keadaan sombong Allah taala tidak melihat mereka sama-sama hukumnya tidak dilihat kan sama-sama sebabnya karena memanjangkan berarti di sini kita katakan hadis ini apakah harus dikasih lafaz sombong? Iya. Walaupun enggak sebutin sombong. Karena apa? Karena sebelumnya apa? Allah Taala tidak melihat mereka tadi loh. Tiga orang yang Allah Taala tidak mengajak bicara mereka, tidak melihat mereka. Berarti ada ada yang sama dengan yang sebelumnya? Ada yang sama kan? Yang sebelumnya tadi, barang siapa yang memanjangkan enam pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan apa? Sombong, Allah Taala tidak melihatnya. Nah, berarti di sini kata beliau, berarti di sini walaupun enggak ada lafaz sombong, apakah kita masih memberikan lafaz ini kalau sombong. Kita katakan iya, memang harus kasih kayak itu Kenapa? Karena hukumannya apa tidak dilihat Allah Subhanahu wa Berarti sama kan? Sama hukumnya sama sebabnya. Hukumnya Allah telah tidak melihatnya, sebabnya karena isbal. Kalau itu baru benar. Tapi kalau yang yang tadi ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, kalau itu jelas mutlak itu. Sombong enggak sombong kena itu loh. Mahum salah ya? Naam. Fasara al-an al mukhalin Naam, fasara al-an Al-mukhalifah fi taqyid wal itlaq tanqasam min arba'ati aqsam. Maka menjelaskan sekarang perbedaan dalam masalah nah barakallahu fikum taqyid memberikan ikatan dan masalah itlaq memutlakkan ini terbagi menjadi empat bagian. Satu, ittafaqas ittafaqas sabab wal hukm. Sama-sama sebabnya dan sama-sama hukumnya. Berarti apa? Kalau sama sebab sama hukum tadi ditakjidnya Gitu kan? Jangan? Ya enam. Yang kedua ittafaqas sabab wa ikhtalafal hukum, enam. sebabnya sama tapi beda hukum. Ini bagaimana? Yang mutlak tetap mutlak gitu ya. Yang muqayyad tetap muqayyad. Kan itu seperti tayamum, ya kan? Kemudian yang ketiga ikhtilafas sabab wa tafaqul hukum. Sebabnya berbeda dan sama hukumnya. Ini bagaimana kalau ini? yang mutlak-mutlak, yang muqayyad-muqayyad. Ya kan? Masalah hadis yang isbal itu yang hadis manjar jarra sauba khuyala lam yandrillahu ilaih sama ma asfala minal ka'baini minal izari fa Ini kan sebabnya sama. Sebab-sebab sebabnya isbal, tapi hukumannya beda. Pertama, tidak dilihat Allah taala, kedua, na'am termasuk bagian api neraka. Kan beda hukumnya. Nah, ini yang mutlak-mutlak yang muqayyad, muqayyad. Yang keempat, ikhtilaf as-sabab wal hukum Beda sebab, beda hukum. Enam. Yang keempat apa? Beda sebab, beda hukum. Ini yang mana kira-kira beda sebab, beda hukum? Yang tadi itu ya, ayat eh, yang hadis mengenai isbal itu ya. Beda sebab, beda hukum itu kan? Enam, kalau yang beda sebab tapi hukumnya sama, yang mana? Yang masalah bayar fitiah. Ya kan? Bayar fidyah itu kan sebabnya satunya pembunuhan, sebabnya satunya apa? Sumpah, ya enggak? Tapi hukumannya sama-sama membebaskan budak. Berarti kalau beda sebab, beda hukum yang mutlak dibawa pada muqayyatan itu. Ya kan? Yang satunya cuma beda budak tok itu, budak perempuan. satunya budak perempuan yang beriman. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian malu mutlak al muqayyad maka dibawa lafaz mutlak kepada muqayyad fima idza tafaqa qawlan wahidan. Manakala nam sama-sama satu ucapan. Wala yuhmal mutlak al muqayyad dan tidak boleh dibawa lafaznya mutlak kepada muqayyad fima idza ikhtalafa sabab wal hukm qawlan wahidan. Apabila na'am barakallahu fikum berbeda sebab dan hukum nam dalam satu ucapan. Wa in ittafaqa sabab wa ikhtalafa al hukm apabila beda apabila beda hukumnya tapi sama sebabnya fa innahu la yuhmal mutlaq 'alal muqayyad 'ala rajih wa qila yuqayyad ada yang mengatakan tetap yang mutlak di muqayyad ada yang mengatakan yang mutlak tetap mutlak yang muqayyad tetap muqayyad nah ini yang dikuatkan beliau ya nah berdasarkan apa pendapat yang kuat kalau beda hukum nah kalau beda hukum sama sebabnya beda hukum sama sebabnya masalah apa tadi nah barakallahu fikum beda hukum sama sebabnya tadi masalah di hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fikum mengancam orang yang isbal tapi sombong. Allah taala tidak akan melihatnya, yang itu. Di hadis yang lain Allah taala tidak melihat orang yang isbal itu tanpa lafaz sombong. Berarti apakah yang lafaznya mutlak tadi tetap diikat dengan sombong? Naam. Karena beda apa? eh apa nih, ntar, ntar dulu, ntar dulu. Kalau sama sebab berbeda hukum, nah sama sebab berbeda hukum, maka yang mutlak tetap mutlak, yang mukat mukanya tetap mukanya. Seperti hadis masalah isbal yang pertama tadi itu. Pertama, Allah Subhanahu taala tidak melihat orang yang isbal dalam keadaan apa? Sombong. Kedua, lafadznya mutlak sombong enggak sombong tetap dapat ancaman neraka. Berarti bagaimana cara menggabungkannya? Yang mutlak tetap mutlak, yang mukoyat tetap mukoyat. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Wa <clears throat> wa in ikhtalafa as-sabab wa ittafaqa al fa innahu yuhmal mutlak al mukoyati ma'ruf.